Alama ja'at bihil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an sahabati ridwanullahi alaihim. Berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat beliau wal qabru rawdatun min riyadil jannah kuburan <clears throat> alam kubur bisa menjadi salah satu daripada salah satu kebun daripada kebun-kebun surga au hufratun min hufra min hufarin niran dan boleh jadi salah satu lubang daripada lubangnya neraka Imam At-Tahawi rahimahullah menyebutkan salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah yaitu mengimani meyakini adanya adab kubur bagi mereka yang berhak menerima adab tersebut demikian juga masalah pertanyaan mungkar dan nakir nama malaikatnya itu mungkar dan nakir tentang siapa Allah, siapa Rohnya dan siapa Nabi dan demikian juga siapa agama, apa agamanya. Dan itu semua berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat-riwayat dari sahabat beliau Ridwanullah Alaihi Ajma'in. Sebagian kaum muslimin ada yang mengingkari perkara ini mengingkari adanya azab kubur dengan alasan bahwa azab kubur tersebut hanya tercantum di dalam hadis-hadis ahad. Hanya tercantum dalam hadis-hadis ahad. Sementara azab kubur itu berkaitan dengan keyakinan. Adapun khobar ahad, hadis ahad belum sampai pada derajat mutawatir yang menunjukkan satu kepastian. Oleh karena itu mereka katakan, tidak mungkin satu keyakinan berdasarkan hadis yang masih kemungkinan yang masih ada kemungkinan salahnya. Karena khobar ahad belum dikatakan mutawatir, artinya atau dalam istilahnya uh, belum sampai kepada yufidul ilm, belum sampai pada derajat yakin sekali. Artinya 100% benar. Sementara suatu keyakinan haruslah 100% benar. Jadi kata mereka nggak mungkin keyakinan dibangun di atas dalil yang belum pasti kebenarannya 100%. Masih ada kemungkinan-kemungkinan salahnya. Inilah dalil yang mereka pakai. Padahal perlu kita ketahui masalah ibadah juga berkaitan dengan keyakinan. Ya, masalah ibadah juga berka, berkaitan dengan keyakinan. Ketika kita uh, melaksanakan satu ibadah, itu artinya kita meyakini bahwasanya ibadah ini berdasar berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gak kan mungkin kita beribadah tapi kita ya, tidak yakin bahwasanya demikianlah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak demikian, itu sama artinya kita melakukan sesuatu satu ibadah yang tidak jelas, status hukumnya. Jadi kalau kita pikir-pikir, sebenarnya tidak ada bedanya antara ibadah dengan keyakinan. Hanya saja yang satu memang berkaitan dengan prinsip keyakinan, yang satu lagi satu eh, apa namanya kita melaksanakannya tapi juga dengan berdasarkan keyakinan. Hmm, ya, juga berdasarkan dengan keyakinan. Kemudian ada juga sedikit tanah bukan sedikit ya, banyak tanakuh artinya pertentangan di antara mereka yang menolak khabar ahad ini. Mereka yang mengatakan tidak menerima azab, tidak bisa meyakini azab kubur karena tidak tercantum dalam hadis mutawatir. Namun, ya, secara amaliyah, secara praktek mereka masih membaca doa yang tercantum dalamnya azab kubur, seperti doa yang dibaca pada saat tahiyat akhir. Apa doanya? Allahumma inni A'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabri wa min adzabil qabri. Ya. Jadi sebagian mereka yang mengatakan kami tidak menerima khabar ahad, tetapi dia berdoa dengan doa ini ketika ketika uh, duduk pada tasyahud akhir. Jadi sungguh sangat aneh sekali dia berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari azab kubur sementara dia sendiri tidak yakin dengan adanya azab kubur. Ya. <clears throat> Jadi satu hal yang aneh. Bagaimana seorang meminta perlindungan dari Allah dari suatu kejahatan sementara dia sendiri tidak yakin dengan kejahatan tersebut. Dia sendiri tidak yakin dengan adanya kejahatan tersebut. Ini tentu suatu hal yang tanah kubot ataupun bertentangan. Ya. Kalau ditanyakan kenapa Bapak membaca doa ini? Mereka katakan karena doa ini tidak berkaitan dengan bacaan doa ini tidak berkaitan dengan dengan keyakinan. Ya. Lantas ketika kita membacanya yakin nggak itu ada? Kan begitu. Ini permasalahan. <coughs> Nah, demikian yang disinggung Syaikh Albani dalam kitabnya Usul Sunnah ya. Usul Sunnah yang ditaklik oleh uh, Abdul Munaim dari terjemah dari pustaka Tibyan. Beliau beliau menyebutkan salah satu contoh seperti ini, ya. Mereka yang mengingkari adanya adab kubur dengan alasan azab kubur hanya tercantum dalam khabar-khabar ahad, namun dalam salat-salat mereka mereka berdoa dengan perlindungan, minta perlindungan dari Allah untuk dilindungi, dijauhkan dari adab kubur. Jadi demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Adapun dalil ya yang menyebutkan adanya adab kubur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir ayat 45 46 wahaqa bi ali Fir'aun su'ul adab dan ditimpakan kepada Firaun azab yang sangat pedih annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya dan neraka membakarnya pada pagi hari dan sore hari wa yauma taqumus sa'ah dan pada hari kiamat nanti adkhilu masukkanlah ala fir'aun asyaddal 'adzab masukkanlah keluarga Firaun Masukkanlah keluarga Fir'aun uh, ke dalam azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua siksaan. Siksaan yang pertama pada ayat yang pertama disebutkan an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Dia diazab pada pagi hari dan pada sore hari. Yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Kemudian wa yauma taqumus dan nanti pada hari kiamat ada khilu masukkan ala fir'aun masukkan keluarganya Fir'aun asyad dal adab ke adab yang sangat pedih. Berarti ada dua siksaan, yaitu siksaan sebelum hari kiamat dan siksaan setelah hari kiamat. Dan tentunya tidak ada siksaan sebelum hari kiamat kecuali azab kubur. <clears throat> Kemudian dalam ayat yang lain surat Tur ayat 45 sampai 47 Fadarhum hatta yulaku yaumahum alladhi fihi yus'akun. Biarkan saja mereka sampai mereka nanti uh, menemu uh, bertemu langsung dengan hari yang mereka jatuh bergelimpangan, maksudnya pada hari kiamat. Yaitu yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a walahum yunsarun, yaitu pada hari tidak ada lagi uh, tidak tidak berguna lagi tipu daya mereka dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalik. Kemudian orang-orang yang berbuat zalim ada azab sebelum itu. Maksudnya sebelum sebelum yang tadi, sebelum hari di apa namanya? di, di dimatikan seluruh manusia. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi banyak orang yang tidak tahu. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang zalim sebelum mendapat siksaan di hari kiamat nanti, dia ada azab sebelum itu, yaitu azaban duna dzalik. Wa inna lilladzina zalamu azaban duna dzalik. Adapun orang-orang yang zalim akan mendapat azab, akan mendapat siksaan sebelum itu. Memang hadis uh, ayat ini tidak begitu jelas mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan azab sebelum itu Apakah ha, ada dua kemungkinan? Pertama, kemungkinan pertama bahwasanya azab tersebut adalah azab kubur. Kemungkinan yang kedua yaitu azab dunia. Seperti apa? Seperti kaum Samud lah begitu. Ya di diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atau kaum kaum 'ad ataupun musibah-musibah e, bencana-bencana yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang zalim. Bisa juga artinya seperti ini. Ya. Wa innal ladzina zalamu azaban duna dalik. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim pasti akan mendapat azab sebelum itu. Dan ini memiliki dua dua kemungkinan. Mungkin yang dimaksud adalah siksaan e, bencana ataupun e, siksaan yang langsung ditimpakan Allah semasa mereka di dunia. Mungkin juga artinya azab kubur. Namun mengapa Imam At-Tahawi rahimahullah berdalilkan dengan ayat ini? Dari mana? Mengapa malah beliau merojikan yang maksudnya adalah azab sebelum itu adalah azab kubur? Dikarenakan azab sebelum itu itu sudah dipastikan akan ditimpakan terha, uh, kepada seluruh orang-orang zalim. Seluruh orang-orang yang berbuat zalim semasa dunia pasti akan mendapat siksaan dunia dalik sebelum itu, yaitu sebelum hari kiamat. Kalau kita katakan yang dimaksud dengan azab ini adalah seperti siksaan, bencana ataupun uh, apa namanya bencana-bencana lah yang me, me, menghancurkan satu kaum misalnya, ya. Kalau kita katakan itu saja berarti ada orang-orang zalim yang tidak terkena azab. Ya. Berapa banyak orang yang zalim tidak terkena azab kalau yang dimaksud ayat adalah berupa bencana berupa siksaan ketika mereka masih hidup atau berupa uh, eh, penghinaan-hinaan kehinaan hidup ketika mereka uh, ketika mereka belum masuk ke dalam barzah Kalau kita katakan bahwasanya yang dimaksud itu adalah bencana-bencana yang ditimpakan Allah kepada orang-orang zalim, berapa banyak orang-orang zalim yang tidak terkena bencana? Padahal siksaan Allah untuk orang yang zalim sebelum hari kiamat itu pasti ada. dan begitu. Oleh karena itu Imam At-Tahawi rahimahullah merojihkan bahwa yang dimaksud dengan wa inna zalamu adzaban duna dzalik sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada adab sebelum itu maksudnya adalah adab kubur dengan demikian semua orang-orang zalim dari dunia ini pasti akan mendapat azab kubur. Nah, paham sampai di sini? Mengapa dirojihkan yang azab kubur bukan apa namanya bukan bencana. Paham ya? Nah, jadi demikian. Jadi uh, dua ayat ini menunjukkan bahwasanya adanya azab kubur dan kita ketahui bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala itu sudah sampai pada derajat mutawatir. Jadi tidak ada lagi alasan bagi mereka-mereka yang mengingkari adanya apa namanya adanya azab kubur. Adapun pemikiran-pemikiran orang orientalis, orang aklani yang tidak bisa menerima sesuatu kecuali jika masuk akal, bisa mereka bisa mereka cerna dengan akal mereka. Ini adalah perkara yang sebenarnya tidak perlu digobris. kenapa? Karena ini masalah-masalah gaib, ya. Berapa banyak masalah gaib yang tidak bisa kita kita apa namanya ke, ke, ke, ke, yang tidak bisa kita cerna dengan akal sehat kita. Yang tidak bisa kita cerna dengan akal kita sekarang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Sa'id an Qatadah dari Qatadah dan dari Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dia berkata, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu" Sungguhnya seorang hamba apabila dia diletakkan di kuburannya, kemudian teman-temannya pun pulang, innahu la yasma'a qur'ani alihim dia dia akan mendengar uh, bunyi trompa teman-teman mereka yang pulang wa ya'tihi malakan dan dia akan didatangi dua malaikat fayuq'idanihi dan kedua malaikat tersebut pun mendudukkan si si mayat ini si hamba ini fayakulani kemudian dia berkata mereka dua berkata, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min, adapun seorang yang mukmin, fayaqul dia akan berkata, "Asyhadu annahu abdullah wa rasuluh." Aku sudah bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah, rasul Allah, hamba Allah dan rasulnya. Fayaqulu lahu dan dia berkata dan Dikatakan kepadanya, "Undur ila maq'adika minan nar." Kamu lihat tempat kamu dalam neraka. Ini setelah dia berhasil menjawab. Ya. Kata malaikat, "Kamu lihat tempat kamu dalam neraka itu." "Unduru ila maq'adika minan nar." Kamu lihat tempat kamu di penjara ini. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Tapi karena kamu berhasil menjawab, ya, Allah Subhanahu wa taala menukarnya menjadi tempat kamu di surga. Bayangkan. Kalau seandainya dia tidak bisa menjawab, maka demikianlah tempatnya. Ya. Tapi karena dia bisa menjawab, <clears throat> dia mendapat tempat yang sangat nikmat. Bayangkan, nikmat yang kita rasakan, ya, nikmat yang kita rasakan itu akan lebih nikmat jika kita merasakan sebelumnya sesuatu yang kebalikannya. Misalnya, ketika antum lapar sekali, kemudian disuguhkan makanan, makanannya sedang-sedang saja kita dapat pastikan pasti dia akan merasa lezat. Ya, akan merasa lezat makanan ini. Karena apa? Dia sebelumnya sudah merasa lapar. Tapi kalau seorang yang sebelumnya tidak begitu lapar, tentu kelezatan makanan yang dia suguhkan, yang akan dia santap ini tidak seperti orang yang tadinya merasa lapar. Demikian juga ini. Untuk merasakan kenikmatan yang tinggi dalam surga, dilihat diperlihatkan dulu padanya ini neraka itu. Inilah tempat kamu. Bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Tapi karena engkau seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala menukarkan tempat yang demikian buruk di tempat yang demikian tinggi derajatnya. Dia merasa ah, demikian, merasa lebih nikmat. Wah, demikian seandainya apa gitu seandainya ah bisa seperti ini kan begitu jadi dia benar-benar mensyukuri apa yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala contohnya seperti orang yang terakhir sekali masuk surga <coughs> yang terakhir sekali masuk surga yang sering kita singgung-singgung ketika dia keluar saja dari neraka dia sudah merasa inilah nikmat Allah yang paling besar dia rasakan ya keluar dari dari neraka dia lihat ke belakang alhamdulillahilladzi Najani, minka minki segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu sungguh aku telah mendapat satu nikmat yang belum pernah dirasakan orang-orang sebelumku padahal baru baru lepas dari neraka kan dia terakhir neraka sudah sudah apa namanya sudah sudah yang lain sudah masuk neraka dia sendiri yang terakhir tapi karena dia baru mendapat siksaan lepas dari siksaan itu saya sudah merupakan satu satu nikmat nah, jadi demikian <coughs> hadis ini diriwayatkan oleh uh, kemudian ya hadis yang tadi fayarahuma jami'an dan orang tadi melihat kedua-duanya dan dia dia ditempatkan di <coughs> di surga. <coughs> hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hadis-hadis Imam Bukhari talaqat ummah bil qabul Para ulama dan umat Islam sudah setuju sepakat bahwasanya hadis-hadis Imam Bukhari diterima, diakui kesahihannya. Oleh karena itu Imam Bukhari membuat kitab khusus dalam Sahih Bukhari Khabar Ahad. Kitab khusus yang dari awal kan kitab taharah, eh kitab kitabul apa namanya kitab ilmi, kemudian kitab taharah seterusnya dibuat kitab khusus dalam Sahih Bukhari kita kitab khabar ahad. Gunanya untuk apa? <clears throat> untuk membantah orang-orang yang orang-orang yang mengingkari khabar ahad. Jadi kalau ada sekarang ini orang-orang yang mengingkari khabar ahad, itu lagu lama. <clears throat> Lagu lama sebenarnya sudah usang. Tapi dimodifikasi kembali seolah-olah menjadi suatu apa namanya pemikiran baru. Padahal sudah lama dibantah oleh para ulama-ulama hadis. Ya, seharusnya sudah terkubur hidup-hidup pemikiran ini. Tapi yang namanya setan tetap saja berusaha untuk membangkitkan kembali pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan Kemudian para ikhwatiddin wa iyyakum. Parruhu <clears throat> bil abdani وقد تواترت uh, al-akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi عليه fi thubuti ثبوت عذاب qabr wa na'imihi liman kana la liman kana dzalika ahlan. <coughs> Bahwasanya <coughs> mengenai hadis Rasulullah tentang adanya azab kubur <coughs> sudah sampai pada derajat mutawatir. Demikian juga nikmat kubur bagi yang berhak menerimanya. Demikian juga soal al-malakaini, pertanyaan dua malaikat fayajibu i'tiqadu thubuti dzalik wal imanu bih. Oleh karena itu wajib untuk mengimani mengimani dan meyakininya. Wala yatakallam fi wala yatakallam fi kaifiyati dan jangan sekali-sekali berbicara tentang bagaimana. Artinya bagaimana azab kubur itu dilaksanakan. Rasulullah SAW menyebutkan nanti dua malaikat datang dan orang ini dudukkan. Jangan tanya bagaimana duduknya. Bagaimana cara dia duduk? Padahal tempat untuk tidur saja, ya, untuk selonjor saja dah sudah kesusahan. Untuk membalik ke kiri saja sudah nggak bisa. Ya. Ini malah disuruh duduk. Bagaimana dia duduk? Makanya dikatakan wala yutakallam fi kaifiyatihi. Jangan sekali-sekali berbicara tentang kaifiatnya karena kita nggak tahu bagaimana hakikat daripada alam barzah tersebut. Idlaysa lil akli wukuf ala kaifiyatihi karena akal kita tidak bisa mencerna bagaimananya. Likaunihi la ahda bihi fi hadzal dar karena belum pernah kejadian ini terjadi di di dunia ini. Kemudian wasyar'u la ya'ti bima tuhiluhu al dan syariat tidak akan pernah mendatangkan suatu permasalahan yang tidak masuk akal. Tetapi walakinnahu qad ya'ti bima tuharubil bil uqul. Tetapi syariat terkadang mendatangkan satu permasalahan yang mengherankan akal. Beda ya, yang nggak masuk akal dan yang membuat orang heran. Ya misalnya antum melihat pelanggaran, ya, melihat pelanggaran semua mayat sudah eh, bergelimpangan, hanya ada satu anak kecil Secara logika anak ini sudah penyet. Itu logikanya. Dilihat dari tempat posisi dia duduk dan seterusnya, secara logika anak ini penyet. Karena mobilnya misalnya sudah penyet begini. Mengherankan. Apakah masuk akal? Hah? Masuk akal apa tidak? Masuk akal karena realita. Apakah mengherankan? Heran. Gimana kok bisa begitu? Nah, begitu. Jadi uh, apa namanya azab kubur kok bisa diduduin? Kok malaikat tiba-tiba datang dari pintu mana? Apa nyelonong dari jendela? Ada pakai jendela? Atau apa namanya di, tadinya dibuka pintu surga kemudian disitulah dia masuk? Atau bagaimana? Heran, ya. heran. Tapi bukan berarti tidak masuk akal. Nah, begitu. Jadi harus bisa dibedakan antara heran dengan tidak masuk akal. <clears throat> Nanti antum kalau antum sudah apa namanya pengalaman baru oh begini dulu rupanya. Kalau nah. ada pengalaman nanti. Iya, nanti orang-orang yang mengingkari azab kubur itu akan menyesal. Oh, begini rupanya. Setelah dilihat baru yakin percaya oh begini gampang ya masuk akalnya karena sudah dilihat. Kan begitu anak-anak tersebut yang tadinya selamat dari apa namanya? dari dari dari kecelakaan tadi, kalau kita lihat rinci-rincinya itu baru kita oh, rupanya dia entah bergeser entah bagaimanalah atau terbu apa namanya? terplanting keluar kemudian jatuh ke apa namanya ke ke semak-semak misalnya bila-bila saja. Ya, oh begini. Pada saat kita sudah ketahui tidak lagi heran. Ya, sudah masuk akal. Tapi ketika kita tidak mengetahui bagaimananya, itu kita heran, terheran-heran. Demikian juga azab kubur. Sekarang kita nggak tahu. Ya, makanya kita terheran-heran. Tidak bisa kita katakan nggak masuk akal, nggak masuk akal. Syariat nggak masuk akal, nggak bisa ini. Nggak bisa seperti itu. Nah, nah nanti kalau sudah hantum datang tanya orang malaikat, kan begitu dudukin. Oh gini rupa cara duduknya ya. Kan begitu gini Pak malaikat ya. <laughs> Baru tahu. Kan begitu. Sekarang kita nggak bisa bayangkan bagaimana caranya. Orang kita belum lihat. Jadi sabarlah kalau antum mau menyaksikan sendiri. Kemudian para ikhafidin azza wa iyyakum fa innal 'auda ruh ilal jasadi laisa 'alal wajhil ma'hud fid dunya. Kembalinya ruh ke jasad tidak seperti ketika kembalinya ruh ke jasad ketika, uh, eh, semasa di dunia. Kita kan sekarang ada jasad dan ada ruh, ya? Ya enggak? Enggak yakin. Nah. Nanti ruh ini akan kembali ke jasad. Bukan seperti sekarang ini. Kembalinya ruh ke jasad tidak seperti ruh dan jasad kita yang sekarang kita alami ini. Itu berbeda lagi. Kembalinya bagaimana kita tidak tahu. Ya, kita heran kan begitu. Tapi buku belum tentu nggak masuk akal. Kemudian, oleh karena itu Bal tu'adur ruh ilaihi i'adatan ghairul i'adatil ma'lufa fid dunya. Tetapi ruh akan kembali ke jasad tidak seperti e, jasad dan ruh ketika dia semasa ketika dia berada se, e, di alam dunia. Faruh la bil abadani khamsatu anwa' min at-ta'alluq. Antara ruh dan badan itu ada lima jenis ada apa namanya keterkaitan antara ruh dan badan ada lima jenis. Dan hukumnya juga berbeda-beda. Keterkaitan antara roh dan badan dan jasad itu ada lima jenis. Ada lima macam. Pertama, ta'alluquha bihi fi batni umil janin, janinan. Ketika ruh berada di jasad, ya, yang pada saat itu jasad berupa janin. Apakah sama? Kita sekarang, ya, ruh yang ada pada kita sekarang, di jasad kita sekarang, samakah dengan ruh apa namanya kaitan ruh ketika dia berada di janin? Nah, kan begitu. Buktinya antum tidak ada yang tahu ketika antum berada di di perut ibu antum. Atau ada sini yang masih ingat? Hah? Ada yang masih ingat? Saya yakin nggak ada yang ingat, karena juga memang masalah sudah berbeda. Keter, keterkaitan antara ruh dan yang pertama keterkaitan ruh dan eh, dan dan jasad yang saat itu masih berupa janin. Yang kedua, ta'alluquha bihi ba'da khuruji ila wajhi ila wajhil ard. Hubungan ruh dengan badan ketika dia keluar dari ketika dia keluar ke alam dunia. Nah, ini seperti kita sekarang inilah. Kemudian ta'alluquha bihi fi halin naum. Kaitan ruh dan jasad ketika sedang tidur. Itu beda. Ya, berbeda. Kenapa? falaha bihi ta'alluqun min wajhin wa mufaraqatun min wajhin. Karena dalam satu sisi, dalam satu sisi dia berpisah ruh dengan jasad ini. Pada sisi yang lain, dia masih ada pada jasad. Bagaimana begitu? Enggak ya, tahu lah, begitulah ceritanya. Ya. Kalau kita katakan dia ruh ini sudah terbang meninggalkan jasad, toh orang ini masih bernafas, masih hidup. Kalau dicubit, balik lagi tuh ruh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang tidur itu wafat. Allahul ladzi tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan jiwa yang sudah sampai pada uh, yang sudah sudah mati dan mewafatkan orang yang ketika tidur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang meninggal itu wafat dan orang yang tidur itu juga dengan sebutan wafat. Oleh karena itu, ketika kita terjaga Beda. Kaitan ruh kita dengan jasad kita ketika kita tidur. Oleh karena itu terkadang orang yang tidur sangat nyenyak itu persis seperti, seperti orang mati. Ya, persis seperti orang mati, digedor, dicubit, enggak bangun-bangun. Ruhnya entah kemana melayang-layang. Tapi di satu sisi, di satu sisi dia masih hidup. Nafasnya masih kan begitu, perutnya masih kembang-kempis. Masih hidup. Nah, ya, ini hubungan ruh dengan dengan jasad. Yang ketiga. Yang keempat ta'alluquha bihi fil barzakh. Kaitan keterkaitan ruh dan jasad ketika di alam barzakh. Itu juga beda. Ya, itu juga beda. Jadi tidak sama. Fa innaha wa in faraqathu wa tajarrat anhu fa innaha lam tufarriqhu firaqan kulliyan bihaitsu la yabqa laha ilahi iltifatul battah. Walaupun ruh tersebut telah meninggalkan jasad, namun tidak ditinggalkan secara keseluruhan. Ya, artinya terkadang ruh itu balik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya <clears throat> ketika <clears throat> seorang yang sudah meninggal dan ada orang yang mengucapkan salam, ruh itu balik untuk mengucapkan salam. Nah, begitu. Jadi tidak sempurna seperti kaitannya ruh dengan jasad sebelum dia meninggal dengan ruh dan jasad setelah dia dia meninggal. Demikian juga masalah jasadnya. Ya. Demikian juga masalah jasadnya. Mengenai alam barzah, di satu sisi, di satu sisi ya dia ada jasadnya. Di sisi yang lain ada jasad sepertinya ada jasad yang lain. Tentunya jasad di alam barzah. Karena sebagaimana pada kajian yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu, kita telah sebutkan bahwasanya seorang mukmin apabila dia meninggal <coughs> ruhnya dibawa ke ke langit ketujuh, kemudian dikembalikan ke ke jasadnya. Dikembalikan ke jasadnya, kemudian dia disuruh untuk duduk. Nah, sekarang jasad yang mana? Seandainya yang kita katakan jasad itu adalah jasad yang dikubur, gimana duduknya? Kan begitu. Seandainya uh, apa namanya Jasadnya jasad yang kita kafani, gimana dia duduk? Gimana dia mau menyanggah kan begitu orang oh, diikat semua, dikafani semua. nggak bisa. Jadi bagaimana? Ya dia akan dikembalikan ke jasad. Jasad yang mana? Allahu a'lam bishawab. Jasad-jasad alam barzah. Sebagaimana nanti kita di hari kiamat, ya, di hari kiamat ruh akan dikembalikan ke jasad. Jasad yang mana? Apakah jasad yang ini? Tidak lagi jasadnya udah lain lagi. Untuk penduduk neraka, jasadnya akan dibesarkan. Bagaimana dalam hadis sebutkan, gigi gerahamnya saja dibuat sebesar gunung Uhud. Itu gigi gerahamnya saja. Nah, mana di sini orang kafir yang akan masuk surga gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud? Kan enggak. Tapi kan kata Allah akan dikembalikan ruhnya, dia akan dibangkitkan. Artinya akan dikembalikan. Tapi apakah jasadnya jasad yang sekarang? Ya enggak. Ketika kita insya Allah semua masuk surga, apakah seperti ini? Ada yang keling, ada yang putih, ada yang belang-belang. Seperti ini? Ya gak laku lah jadi penduduk surga seperti ini. Udah, ada jasadnya, tapi bukan jasad seperti ini. Ya, bukan jasad seperti ini. Nah, jadi demikian para ikhwafiddin, azinallah wa iyyakum. Kemudian yang kelima, ta'alluquha bihi yaumul ba'tsil ajsad. Kemudian kaitan keterkaitan ruh ketika uh, dibangkitkannya para jasad dibangkitkannya jasad-jasad. wahwa akmalu anwa'in wahwa akmalu anwa'it ta'alluqiha bil badan. Inilah kaitan ruh antara ruh dan jasad yang paling sempurna. Karena apa? Setelah itu tidak akan berpisah lagi. Ya, karena setelah ini ruh dan jasad tidak akan dipisahkan lagi. Inilah kaitan ruh dan jasad yang paling sempurna. <clears throat> <coughs> Kemudian para ikhwatiddin azallahu ayyakum wa kadzalika adzabul qabr yakunu lin-nafsi wal badan jami'an. Demikian juga azab kubur itu akan diderita oleh ruh dan badan sekaligus. Bittifaqi ahli sunnah wal jamaah menurut kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Jadi nanti di alam kubur yang disiksa, yang mendapat nikmat itu ruh dan badan, ruh ruh yang ada jasadnya dan yang mendapat azab juga ruh serta jasad. Jadi bukan ruh saja sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Oh, nanti yang yang mendapat apa namanya nikmat itu ruhnya saja, jasadnya enggak. Ini salah, ya. Dan ini sudah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja ya hanya saja badan yang mana? Nah, ini permasalahannya. Badan yang mana? Ya badan, badan si yang mayit lah bagaimana badannya. Begitulah badannya. Ya. Makanya juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, disebutkan Rasulullah melarang menyakiti tubuh si mayit sebagaimana menyakiti ketika dia dia hidup. Tidak boleh mematahkan tulang mayit sama hukumnya seperti mematahkan tulang ketika dia masih hidup. <clears throat> Demikian hukumnya. Kemudian para ikhwatiddin nasallahu ayyakum wa'lam ketahuilah annal al qabri huwa adzabul barzakh Ketahuilah bahwasanya adab kubur itu adalah adab di alam barzah. Fakullu man mata wa huwa mustahiqqun lil adab nala nasibahu minhu. Barang siapa yang meninggal dan dia berhak mendapat azab, pasti dia akan mendapatkan azab tersebut. Kubira am lam yukbar. Baik di, dikubur maupun yang tidak dikubur. Akalat hustiba aw ihtarak hatta sara rumadan wa nusifa fil hawa. Baik yang orang yang dimakan eh, binatang buas atau orang yang dibakar kemudian debunya diterbangkan di hawa. Ya, dia tetap akan mendapat azab kubur. Namanya tetap azab kubur, tetap dikatakan azab kubur yang dilakukan di alam barzakh. Ya, jadi bukan yang di kuburan saja, yang dikubur saja yang mendapat azab kubur. Karena namanya azab kubur. Kalau seandainya dia dibakar, nggak dikubur. Tentu kalau seandainya dia tidak dikubur nggak dikatakan azab kubur, tapi azab hawa katanya karena diterbangkan, nggak mungkin juga. Ya. Atau dia eh, apa namanya dia berwasiat nanti setelah aku meninggal sudah kasih aja makan harimau-harimau di kebun binatang. Dengan alasan supaya nggak dapat azab kubur. Apa malaikat datang ke perut harimau? Dia dudukkan, dudukkan di perut harimau. marah buka katanya, dalam perut harimau. Ya, jadi di sini ketahuilah baik dia dikubur ataupun tidak dikubur ya, maka dia tetap akan mendapat adab kubur jika dia memang berhak untuk mendapatkannya dan akan mendapat nikmat kubur jika memang dia berhak untuk mendapatkannya. Loh bagaimana? Ya, ya sudahlah ini masalah masalah bagaimana ini kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita karena ini masalah yang mengherankan, ya. Masalah yang masih mengherankan. Jadi walhasil anna duar anna duwar salatun. Kesimpulannya bahwasanya perkampungan itu ada tiga. Pertama, perkampungan dunia, darul dunia, darul barzakh dan darul qarar. Perkampungan dunia, barzakh dan darul qarar. Wa Allah li kulli darin ahkaman takhussuha. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum bagi masing-masing perkampungan. Artinya untuk darud dunia, perkampungan dunia lain hukumnya. Ya. Apa namanya kaitan roh dengan jasad juga beda. Kemudian untuk alam barzakh juga berbeda. Ada hukum-hukum khusus dia. Demikian juga alam akhirat nanti darul qarar, dar perkampungan yang kekalan abadi. Kemudian para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum wa yajibu yu'lam anna an nar allati fi qabri wan na'im laysat min jinsin nar dunya wala na'imiha ketahuilah wajib wajib bagi kita untuk mengetahui ya wajib untuk diketahui bahwasanya api yang ada di kuburan dan e, nikmat yang ada di kuburan tidak seperti api di dunia dan tidak seperti nikmat yang ada yang ada di dunia. Wa in kana Allah Ta'ala yuhma alai turaban wal hijaratan allati fawqaha wa tahtaha hatta takunu a'zamu harran min jumar dunya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjadikan azab kubur tersebut bagi orang yang terkena azab bagian atasnya sudah apa namanya bumi tanahnya memerah bawahnya juga memerah karena penuh dengan api neraka dan jauh lebih besar dibandingkan panasnya api semasa dunia walau masa ahli dunia lam yakhussuha biha namun kalau penduduk dunia yang merasakan yang mem mem memegangnya tidak terasa antum pergilah ke kuburan orang kafir. Kira-kira orang kafir dapat azab kubur apa enggak? Dapat. Coba pergi. Apa namanya? Korek kuburannya agak semeter, masukkan tangan antum. Panas apa enggak? Padahal api yang ada di azab kubur, di alam kubur itu jauh lebih panas dibandingkan api yang ada di dunia. Tapi kita karena dia masih kita masih di dunia, enggak terasa. Mana? Mana yang panas? Enggak ada yang panas. Dingin semua. Kalau hujan becek lagi. Hmm. Nggak ada yang nggak ada yang panas. Karena apa? Karena kita masih di di dunia. Kemudian bal a'jabu min hadza anna rajulaini yudfanu ahaduhuma ila jambi sahibihi. Bahkan yang lebih aneh lagi, ya, lebih mengherankan lagi. Dua orang yang masing-masing dikuburkan di sebelah-sebelahan. Wa hadza fi hufrati minan nar, yang satu sedang disiksa dengan siksaan neraka. Wa hadza fi rawdatin miradil jannah, sementara yang di sebelahnya Eh, sedang berada di salah satu kebun daripada kebun-kebun surga. La yasilu min hadza ila harihi syai'un min hari min hari narihi. Yang tadinya berada di salah satu kebun surga tidak merasa panas dengan siksaan orang yang dikubur di sampingnya. Kan berapa berapa sentinya paling? Ya. Apalagi kalau udah kuburan seperti ini kan dekat-dekat. Paling berapa? Paling setengah meter. Tetapi yang satu diazab habis-habisan dengan apa namanya? api yang paling e, panas, yang satu mendapat nikmat, salah satu daripada nikmat surga. Padahal mereka sama-sama di alam barzah. Tapi toh yang di samping tidak merasa. Nih, nih, nih. Oh, ini panas, ini kena azab. nah, ada. <laughs> Kok panas? Enggak <laughs> ada. Ya, tidak merasa. Demikian azab kubur. Ya. Wala min hadza ila harrihi syai'un min na'imi. Yang kena azab pun enggak enggak apa enggak kecipratan apa namanya nikmat yang ada di sebelahnya. Padahal sebelah-sebelah kalau tetangga sebelah-sebelahan mereka masa kari kita masih keciprat. Tapi dalam azab kubur tidak ada. Padahal sama-sama <clears throat> di alam barzah. Apalagi kita yang masih di alam dunia. Nah, begitu. Jadi kalau antum ngebor tanah, kedengar suara-suara itu cerita-cerita yang bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan seandainya manusia dan jin ini mendengar siksaan neraka, misalnya mereka semua akan jatuh pingsan. Apalagi direkam di MP3. <coughs> Kemudian walinasi fi soal mungkar wa nakir hal huwa khasun bi hadzal ummah am Masalahnya sekarang masalah pertanyaan mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir apakah khusus untuk umat ini apa tidak? Ataukah umat-umat lain juga akan diberi pertanyaan seperti itu? Kalau umat ini ditanyanya siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Kan begitu. Apakah umat-umat lain juga mendapat pertanyaan seperti ini? Hmm. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadil ummatu tubtala fi kuburiha. Sungguhnya umat ini akan mendapat fitnah di kuburannya. Umat ini. Ini menunjukkan bahwasanya Hah? khusus untuk umat Islam saja. Demikian apa namanya kalau kita lihat sepintas, tetapi tidak berarti hadis ini menunjukkan umat yang lain juga tidak mendapatkannya. Tidak berarti umat lain juga tidak mendapatkannya karena Rasulullah hanya menyebutkan umat ini nanti akan umat ini akan mendapat fitnah dalam kuburannya. Tidak menafikan umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu Imam Athahi rahimahullah merujukkan bahwasanya fitnah kubur, pertanyaan nungkar dan nangkir ini ya, itu juga e, terjadi untuk umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifatnya umum. Kemudian, apakah azab kubur itu selamanya ataukah terputus? pada satu hari, pada satu waktu akan terputus. Nah, begitu. Kira-kira bagaimana? Hmm? Ya tentu saja akan terputus karena kan akan akan terjadi hari kiamat. Ketika hari kiamat terjadi ya terputuslah, terhentilah adab kubur. Di sini disebutkan sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam ayat tadi, "An-naru yuraduna 'alaiha ghudaw wa 'ashiyya." Neraka akan membakar, api akan membakarnya pada pagi hari dan siang dan sore hari dan pada hari kiamat kelak. Wa yauma taqumu saah pada hari kiamat kelak. Berarti sudah lah azab kuburnya. Ada khilu ala fir'auna asyadal azab, dia akan mendapat azab yang lain. Ya, masukkan keluarga Firaun ke azab yang sangat pedih. Kemudian <clears throat> Waduh, masalah. Banyak lagi. Ya, kita ringkas saja. Kemudian annal arwah fil barzakhi mutafawitun a'zamut tafawut. Kemudian derajat roh-roh pada alam barzakh ya memiliki derajat-derajat yang sangat berbeda. Pertama apa? Pertama arwahu fi a'la illiyin. Pertama roh-roh yang berada di tempat yang paling tinggi. Yaitu hiya arwahul anbiya. Yaitu roh-roh para nabi. Wahum mutafawu nafi nafi manzilihim. Demikian pun mereka tetap ada perbedaan uh, tingkatan mereka. Yang kedua, alwah fi hawas tair khudar Kemudian ruh yang berada di e, di dalam e, burung-burung e, yang berwarna hijau. tatrahu fil jannah haitsu sya'at, yang dia pergi ke sana kemari di dalam surga. Ini adalah ruh arwahu ba'du syuhada. Ini adalah ruh sebagian orang-orang yang mati syahid. Sebagian saja enggak semua. Ya. Jadi sebagian orang yang mati syahid, ruhnya langsung berada di berupa burung dalam dalam burung yang berwarna hijau dan uh, bermain sana kemari di dalam surga. Lakullahum, lakullahum, tidak semua. Tidak semua roh para orang-orang yang tewas jihad fisabilillah. Mengapa? Karena anna minasyuhada man tahbusu man tahbisuhum ruh man tahbisu ruhahu ruhahu an dukhul jannah lidaini alaih. Ada roh para syuhada yang tidak masuk ke dalam surga, kenapa? Karena masih punya hutang nggak bisa masuk surga. Ya, jadi bayangkan, padahal mati yang paling mulia adalah mati syahid. Tapi kalau antum punya utang, nggak masuk. Sayang sekali kan? Karena utangnya paling cuma lima ribu. Makanya antum jangan sepelekan. lima ribu, putih aja lah anggap dah. Dianggap pemutihan, pemutihan sepihak. ya, jangan dikira ini utang, Kalau utang utang bayar. Kalau antum nggak bayar di dunia, bayarnya di di akhirat tetap akan dibayar. Nah, jadi ada para syuhada <clears throat> eh nggak bisa masuk surga ruhnya. Mengapa? Gara-gara hutang. Jadi diselesaikan dulu hutangnya nanti ketika di hari akhirat. Karena sebelum dia masuk surga nanti pada hari akhirat sebelum masuk surga nanti masing-masing akan menyelesaikan urusannya dengan orang lain. Kalau masih ada yang nyangkut-nyangkut urusannya diselesaikan dulu. Kalau enggak nggak masuk surga. Kemudian eh, sebagaimana Eh, hadis dari Abdullah bin Jahshin bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Kala dia berkata, "Ya Rasulullah, mali an uk mali in kutil fi fisabilillah. Apa yang aku dapatkan jika aku terbunuh fi jihad fisabilillah? Rasulullah berkata, "Jannah." Oh, kamu dapat surga. Jelas kamu dapat surga. Al jannah, kamu pasti akan masuk surga. Walamma wala wala ketika dia mau pergi, dia mau pergi, <clears throat> kata Rasulullah, kalau Rasulullah bersabda, "Illa dain," kecuali kalau kamu tang. Ya Rasulullah, apa yang aku dapati kau aku terbunuh jihad fisabilillah. Kata Rasulullah, surga. Dia mau pergi. Eh, tunggu dulu. Syaratnya satu, utang bayar dulu. Bayar dulu utang baru baru surga. Jangan gara-gara kadang-kadang mentang-mentang sudah Idul Fitri anggap habis saja hutang. Di neraka di, di, di akhirat nanti saja tidak selesai hutang kecuali dengan dengan membayarnya dan ketahuilah bahwasanya di hari akhirat nanti membayar hutang tidak ada lagi pakai dirham dan tidak ada lagi pakai dina, tapi as-sayyi'ah wal hasanah. Kebaikan dan kejelekan. Membayar hutang dengan kebaikan. Kita punya hutang ya, kebaikan kita kita berikan kepada orang tersebut. Habis habis apa kita kebaikan kita, sementara masih ada hutang yang lain. Maka kejelekan orang itu ditimpakan kepada kita. Ditimpakan kepada orang yang masih berhutang ini. Tekor. Ya. Safar. Makanya kata Rasulullah, inilah orang yang rugi. Kalau rugi di dunia masih mendingan, tapi rugi di akhirat mau cari untung di mana? Udah selesai urusannya. Kemudian <clears throat> ada beberapa perbedaan ya, ada beberapa perbedaan mengenai uh, Oh, ada yang lain ya. Wa minal arwahi may yakunu mahbusan ala babil jannah. Ada juga ruh yang masih terkendala masuk, masih berdiri-berdiri di depan pintu surga. Ya. Ruh ini masih di pintu surga, nggak bisa masuk. Sebagaimana hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, "Ra'aitu sahibakum mahbusan ala babil jannah." Aku melihat saudara kalian masih terkendala di depan pintu surga, nggak boleh masuk. Wa minhum may yakunu mahbusan fi qabri. Ada juga di antaranya yang roh di alam barzakh ini yang yang terpenjara di di kuburannya. Wa minhum man mahbusan fil ard. Ada juga yang terpenjara masih ter, terpenjara di di di alam dunia. Mungkin inilah yang disebut apa namanya? ruh gentayangan itu ya. Allah alam. Yang jelas dia di dunia Wa minha arwahu takunu fit tanur az-zunat waz-zawani. Ada juga ruh yang dibakar di tanur khusus untuk orang yang pelaku zina. Jadi orang-orang yang suka berbuat zina, yang pelaku-pelaku zina, ruhnya ini khusus ditumpukkan dalam satu tungku, dibakar dalam tungku khusus untuk spesialis orang zina masuk situ. Ruhnya di sini. Yang lain tidak masuk. Ya, kelompok zina, penzina. Kemudian arwahu fin nahri dam tusbihu fihi tulqamul hijar. Ada juga arwah yang dimasukkan ke dalam uh, ke dalam sungai sungai darah. Di sana dia berenang dan ditimpakan dan ditimpakan berbagai macam eh, batu-batu, batu-batuan. Batu Kullu dzalika tashhadu lahu sunnah. Semua ini sebagaimana dengan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ruh itu sendiri tidak pada satu tempat. Ada yang di surga. Ada yang eh di depan pintu surga, nggak bisa masuk. Ada yang masih terkendala karena punya hutang. Ada hmm. yang terkendalanya di di kuburan, ada yang di dunia dan lain-lainnya. Jadi demikianlah para ikhwatiddin azinallahu ayyakum mengenai kaitan antara ruh dan dan badan ataupun jasad di alam barzah Ala kulli hal semua kejadian-kejadian ataupun hal-hal yang disebutkan Rasulullah SAW tentang alam barzah semuanya adalah perkara-perkara yang masuk di akal hanya saja ya hanya saja uh, kita belum bisa untuk menalarnya kenapa karena ya belum melihat langsung karena perkara-perkara dunia saja banyak yang tidak bisa kita pahami contohnya masalah yang paling mudah saja, masalah chip IC. Ya, yang mungkin hanya dalam uh, ukuran 2 mm di situ disebutkan terkandung ribuan transistor dan IC-IC kecil lainnya, micro IC, micro circuit microchip. Kita nggak tahu kalau untuk untuk untuk apa namanya untuk uh, untuk otak yang seperti kita sekarang ini gimana itu? Ngerakitnya gimana? Ya. Ini ngerakit alarm burung saja payahan. Ini mereka kecil, chip, microchip. Bagaimana caranya? Padahal masih di dunia. Ah, begitu. Ya, padahal masih di dunia. Jadi demikianlah para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Syariat pada intinya membawa sesuatu yang masuk di akal, hanya saja belum bisa kita pahami atau satu hal yang masih mengherankan oleh akal kita. Nah, jadi demikian saja Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li muslimin innahu wal ghafur rahim. Ya. Sama kisah seperti orang Afgan yang pertama karena